syuriat dan syariat nopo tadhiyah Fisana, sanati saniyati ing dalam tahun kedua enten kelamar fa fiha fa fi sanati saniyah kana ana apa awal adha iku kawitane salat adha sahiba kang sene ing awal adha sapa muslimin Kharajam ya sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam ilal musalla maring kon salat. Wasalla mongko salat sapa Nabi summa foto kamu kon korban sapa Nabi. Summa dhuha mongko nuli korban sapa Nabi kitab saini lan wedhus loro amlahaini kang manis karone, kang api karone, akrona ini kang ber sumu karone. Tak napa sumu bahasa Indonesia. dong? Bertanduk karone, akrona ini kang bertanduk karone. Fasama mongko nyebut asmo Fasama mongko moco bismillah sopo nabi Wa kabbaro lan sopo nabi Wa wadu alan ngeletakno sopo nabi Rijlahu ing sikile nabi Sukune nabi diletakno ala sifahima Nabi meletakkan kakinya ing atase lembaran lembaran ya wetenge utawa pokoke utawa gegere pokoke lembaran lembarane wedhus loro iku mau jadi kepalane dipegang tangan sing awake napa lho diinjak ben boten gerak Wakola lan dawuh sapa nabi Allahumma ya Allah mingka utawi korban niki sanging jenengan <clears throat> Allahumma ya Allah mingka utawi korban niki sanging panjenengan walaka lan demi panjenengan Fal awalu monggo utawi wedhus sing pertama al kapsul awal Fal awalu monggo te wedhus sing pertama yudha iku ndadekno korban sapa nabi bihi bil kapsul awal ngurbakno an nafsi saking awak dhewe nabi wa ailatihi lan saking keluarga-keluargane Nabi al-karimati kang terhormat. Wa utai al-kabsusani ku an umatihi murbakno saking umate Terus masyur dengan Nabi sing korban kedua Nabi ngendikan ini dari ini korbannya umat-umatku yang nggak mampu nopo korban. Waktu jalan manut bihi bin Nabi sapa wong. Waktu jalan manut bihi bin Nabi sapa wong lakukan kekuatan kudratun tentang kemampuan dan muslimina sami yang pira Islam wabakiat lan ijek opo ikilah wabakiat sunatan wabakiat lan jadi tetap opo ikilah hadi tadkhiyah wabakiat eh wabakiat hadi tadkhiyah sunatan itu jadi sunat jadi tradisi lahum kedua hadi ummah ilayo minamaring sinone kita hadi iki wabakiyat lan tetap opo tadkhiyah sunatan itu jadi sunat jadi tradisi lahum kedua hadi umat ilayo minamaring dino kita hadi iki Tiskaron krono no lima maring perkoro Tiskaron krono no lima maring perkoro An amma kamu separing nikmat sopa Allah Allah bihi klan ma ala Ibrahim mengatasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Rupane apa yang dilakukan Ibrahim min fida ibnihi, min fida ibnihi sangking tebusan anak Nabi Ibrahim. Watasyab buhan lan krono gawe mirip-mirip Watasyab buhan lan krono gawe mirip-mirip Gawe keserupaan bil hujjaji kan boro wong haji fi hadaya ing dalem hadiah-hadiah wong haji bimina ana ing wa tasfiqan lan krana berantakno membuat bronto rindu sing banget loh jenis tasfik rindu sing banget itu jenama tasfik lidzalikal jam'il kabir maring mengkono-mengkono perkumpulan sing gede wali fakti maka talan krana kabukae Mekah aladikang karena kang ono apa fatu Mekah bisa beban itu jadi sebab likul li khairin maring saben-saben keapian ala umat ing atas umat. Suma inna takribal kurbani mongko nuli temen temene gawe peparek kurban. Suma inna takribal kurbani mongko nuli sak temene gawe parek anane kurban. Mesti tradisi penyembelian lillahi krana bebe peparek nawa taala iku kana ana apa takrikul kurban ana iku bijamil umami ing dalem umat keblana kang sering Terus kaidah kula wingi semua perintah Quran pasti ma'ruf. Jadi ketika Allah ngendikan kurban zaman itu orang nggak ya tahu mana kurban nyembelih hewan hidup mas nyembelih hewan hidup, hewan hidup. kayak yang dilakukan Nabi Ismail dilakukan Kobil Waktu riyen kan pun korban berarti generasi pertama setelah Adam napa pun ada korban. Fatukub bila min ahadima walam yatakbal min Suma inna takribal kurbani mongko nuli sak temene marekno gawe peparak lillah iku kana ono apa takribul kurban Ono itu bijamil umam enggak kabehane pira-pira umat kebiana kang sedene kita Qala ta'ala likuli ummatin jamna mansakan sing gumnas umat ini tetap saben-saben umat Jangan gawe ingsun ingsun gawe ketentuan mansakan yang carane gawe nusuk, carane gawe ibadah. Setiap umat itu tak gawe dekai via dewe cara mendekatkan diri kepada Allah. Bungkang kang utawi al umat ikut nasiku gawe peparek mansak. Di semua umat pasti ada tradisi tertentu sehingga seno para pengira. Pola-polanya ya sama diantaranya apa takriku, wa ladi ladhi sinu te perkoro sira kang disarekno apa ladhi fi di sana iku nasi katun iku ibadah maksusatun kang khusus nusuk itu maknanya ibadah cuma mustakmal teng sing terkait haji tapi ada maknanya nusuk itu ya ibadah cuma umumnya mustakmal itu bab haji tapi dia mesti buatan umumnya Wa inna suri aiku nasi nasikatun ibadah maksud sotun kang khusus di ayam minakri yang dalam dino nafar asalah sati kang telu di ainiha kelawan kahanane ayam salasa azakat al-maliyah Suriat kisana tisaniyah idor kebla fardi Ramadan Wa ma magi bi milasirna Fala alam wa ta'u terkumal Suriat dan syarat nopo zakat maliyah fisanati ing dalam tahun asaniati kang kedua Idor dan mana Zakat itu disyariatkan tahun kedua bahkan qabla fardhi Ramadan di difardhonane Ramadan. Lawama utai perkara jazama atau wama ti pendapat jazama kang mas bihi kan mas sapa ibnul Athir sapa ibnul Athir. Min anaha min anna wujub zakat itu ah ing dalam tahun ke-9. Iku fala Allah muradahu menawa-menawa te sinti dikersano ibnul Athir iku sul umali. Iku ngirimno biro-biro pegawai zakat di dia krono nampa zakat. Fawati ba'sul umal iku ala di perkara ta'akhara kang mundur apa ladi ila tasiati maring tahun ke-9. Hatta dana sehingga beragama sapa anasu manusa. Hatta dana sehingga beragama sapa anasu manusa bil Islam iklan Islam. Wa wadu atlan letakno apa al harbu peperangan au in ing pakaian-pakaiane harb. Atau beban-beban yang harap sambil ya, pakaiannya perang mana nih berat berat perang ya yang atribut atribut sing terkait perang ngodo atan ngletakno al haqu peperangan ngletakno auzaruha ing beban yang harap mbak dal fathi sausi fathil islam te fathi Wadali kau temu kono kono kafe itu li anna hali anna hadil waqi'ah itu maskuratun disebut di hati si dimam bin salafah dan nasai dikali dengan pengucapan dimam awahu amaroka awahu anatau tau te awahu amaro merintah sapa wa kang siro antak khudain pengalap siro hadis sota kota ilah sota komit akhniya ina sangking wong sing suge suge patak le si maha mongko bagi siro ing hadis sota ko ala fukoro ina ada ada suge suge kita lawa kudu bum dimam utai tekani dimam teng medina ibu kana ono po dimam ibu sanata sana ono po kudum ono iku sanata khomsen tahun dimam wa fi ibni Khuzaimah talan iku tetep ing dalam sunan ibni Khuzaimah wan Nasa'i wa ibni Majah wal Hakim hadis Qais bin Sa'ad bin Ubadah utana dakwah amarona Rasulullah amaro merintah yang kita sopo Rasulullah bisa takut fitri kelawan sodako fitrah kopla antun zala sedurungnya dinturono pazakatu kewajiban zakat Allah ta'ala kut min amwalihim di urum wa tazakihim kut juga Muhammad min amwalihim sangin ni wong akeh Gue juga sodakotan halnya jadi sodakot Halnya jadi bukti bener iman Jadi bukti sodakot Tutoh hiruhum kang iso nyucekno apa amwal hum engkoro para wong akeh wa lan iso bersihno apa amwal hum ing wong dia kan sodakot Inna zakata satu meni zakat ya zakatu alati perkara tamamat kang nyempurna napa lati rabbal wahdati ing ikatan persatuan al-islamiyati kang bangsa Islam. Rabtal wahdati ing persat apa talian persatuan, pertalian persatuan al Islam ya di bangsa Islam. Li akfiha krono oleh nyayang zakat atau faham anane sayang krono jadi sosialis zakat atau faham anane sayang alat top kote ing atase kelas asufla kang isor minan nasi sayang manusa wa hum ti atop koti wa al fuqara ukra fakir aladikang hum kang utiladi wa al aghlabu ibu sing luwe, golek sing luwe akeh top an kelan bimuasatihim kelawan ngekei nenggone fukoro wa iza hati ilalihim lan ngilangi penyakit penyakit fukoro wa yati katu ad akbar itu tanggungan sing besar Ihayatihim korona krana anas wa amni wa ilatihim lan ngamanno e umat wa ilahi sesuatu sing gawat wa amni wa ilatihim lan ngamano barang-barang bahayani umat wa ziyadati nasri dakwati lan nambahi semebare dakwah wa tasbit iman lan ngukuhno wong lam yastaqirra kang urung tetek urung tetek apa adine agama fi qalbihi dan ati iman wa arif arika il harfi lan merdekakno pira-pira budake perang la wa lan ana sapa zaman iku aksari naik akeh banget enten kelan maneh Warna fakoti lan korona nafakoh fil jihati ing dalam jihad Kulu dali kautis kabiani mengkono kabeh mumat tinun iku ngukuhno Kulu dali kautis kabiani mengkono kabeh mumat tinun ngukuhno Ukono lirobi toti maring hubungan al-islamiyati kang bangsa Islam Wal wahdati lan persatuan al-kaumiyati kang bangsa kebangsaan Jadi mana nih kaumnya kebangsaan Kala ta'ala inna masyarakat tulil fukoro ya masyarakat Angin sini utawi ketentuan sodakot iku lingkup korok tiga nong fakir wal masakin wal amilina alihah lan pegawai zakat wal mu'allafati qulubuhum lan ingkang jen seneng napa ati atine wong ake wa ricok ing dalam pemerdekakan juga wal horimin lan wong sing utang utang fillah wa fi sabilillah ing dalam wong sing berjuang ning ya Allah wa bni sabili lan ing dalam ibni sabil wong sing merantau faridotan kabeh itu hale di ketentuan minawoi sami Allah Fada mungku tawi iki ku bayanul asnafi iku no pira-pira kelompok niyati kang wolu Aladina rupane wong akeh fau kang den serahno lagu maring ladina bahasa katu ya, tapi nak fatwa kula saran kula nek ono zakat niku separo iku kayak no baladul muzaki no. Baladul muzaki terus nak duwe dunya ning gone daerah liya iku ning baladima. Kulo sering ditamu ngajak ono sing ya ana sing niate debat pikir ya ana sing niate insaf nah sing niate insaf iku ya pokoke kepengin penting iku terus zakat kesampaian Ini semu tak asyik sing yang ngelang ngelang hukum mau perkara takbir nih kita kita puno itu walai jizu nakul zakat walai jizu nakul zakat kita kita kuno kadang-kadang wong salah paham kondisi itu panjang yura kebaya mesti tanggamu yo fakir kafe tonggo yo fakir. Terus dunyane muzaki yo tidak dalikal nabo dunia dunyane muzaki yo fi di balad. Saiki dunya ku rubah. Jadi wong Jakarta duwe kebun ning Kalimantan. Dan wong Ragan juga duwe kebun sawit ning Sumatera. Nah, ini kalau bu, lo sering gak ada tamu, ya kiai sing insaf. Niku nak kalau tahun itu. Terus kalau kalau beli takbir panjang gue khilaf, tapi kalau khilaf ra khilaf itu saja nak wes neng waktu ah itu kudu ra khilaf. Tak balen mana khilaf ra khilaf nanti waktu ah ra khilaf. Jadi kan ono khilaf kila la yajuzin nabi zakat wakilan kila nah, iya, ya. yajin. Nah cara carane aplikasi no iya yo wes saiki enak enak wes nyata nih ono dalam muzaki jadi baladul muzaki, anak baladul muzaki, anak baladul mal, ya milah sebagian yang baladul mal, dia jadi korban, apa? Jadi korban. Jadi korban. Misalnya kayak pulau suge, ya kebun sawit yang Kalimantan. Sing bising kan wong kono, lalu lalangi mobilku, bengak-bengok karyawanku, cara pabrik yo limbah, paham ya? Jadi iya. kan yo fair, misalnya dunia aku Kalimantan, paham ya? Iya. Misalnya iso kalah suke suge, lah nang limbah ya ning kono, bengak-bengoke karyawan ya kono. Rata-rata nyuwun sewu kuli ku ya uraan. Bengak bengok sing santri ya uraan ku kuli. <laughs> Ada dangdutan do kok ngarep bengak-bengok. Kemudian pas wae panen yaitu ada zakatul mal digawa ning baladul muzaki misalnya kabeh didakok ning desane sing zakat ora baladul mal. Berarti kan mereka hanya korban, no? Korban. Ini iya. Cara kula ora usah hilaf, mesti ora usah hilaf ya nak baladul mal ning daerah iku ya zakate dikekno daerah itu. Tapi neng desa neng Musyaki ya ana zakat. Iki ya, ya jenenge wong juga kan. Apa lalu lalangnya mobil ya di atas rata-rata, di sini ya di atas. Di atas rata-rata. Mana biaya barang kudu lomo di atas rata-rata kan tetap lalu lalang. melak guna gunakno paling agak, Kali ke di pondok, iki paling ngerameni ratan ya pondok bengak-bengak ya pondok. Sing rokok ada nggak ya pondok. Nah misalnya kan ya seperti itu, misalnya orang juga nih naruhan kan mesti uang fakir kadang ditamu anak mobil setahun pisan. Gue benda ono nikah. Ya nah, misalnya tokoh masyarakat terutama pengusaha kan lalu lalang mulai maklar sampai macam-macam. Iya. Nah menurut saya makanya jaga itu dibagi saja ya ono ning balad mal ana ning balati musak kadang ana tamu iku rapat iso ngaji terus waru-waru mau nganggo takbir wala juzu jadi terus meneh umpama sing aran wala naklu zakat kok ije urip mesti cara tak takoki mesti pendapatnya kaya ah. mergo naklu iku min ayi makane iku ora dipikir ya naklu min ayi makan iso wae musonaf maksude wala juzu naklu zakat emin eh, min baladil mal mergo dhisik iku bayangannya yang anggar baladul muzaki ya baladul mal cara kono anggar suga rak yang wong bisa tetap tetep ya dekne ning kono kesugiane ya ning kono paham ya suga desa-desa dhisik wong wonge ya ning narukan sawah tegal ya ning narukan saiki kan beda dulu wong narukan suga misalnya itu investasi yang kali Kalimantan itu maknanya nakru zakat yang iso ya zakat yang mendalikal mal so mendalikal balad paham ya berarti kan hakikatnya misalnya mu neng budi Kalimantan terus sudah kono wong kono ku naklu ta kan ya anak naklu iya, apa enggak naklu ora naklu jadi cara gue hilang Lalu gue balik matur, wong ojo jomok ngaji tok, tapi roh rasanya empati sosial. Kok ngerti mau diul hukmi ngerti? Dia ngerti mau diul. Mau diul. Kalau ono wong sudah kok duit sak juta kayak santri, itu ya maknanya secara definisi santri sopo wae tapi kan kita ya mikir ono santri sing sregep sing kira-kira isya'u ulumuddin sing kita ras sregep pokoknya urip ya tentu kita prioritas ya sing sregep kira-kira isya mergo maksudnya wong zakat atau sedekah iku ngamal arep-arep pahala Nah, misalnya santri mau pindah surut tok apa apa tok ya tiga isak kadare sing prioritas tentu sing potensi ya, belum itu juga zakat yang kiai nih Terus misalnya kayak maklaran tok sendiri santri dasi dihitung ke proposal, bagi tenang sing iya belum ini kan dia tetap itu. Nah contoh kafe kecelok. Iya, iya. Ya bodoh. Nah kalau zakat itu bagi wong alim sing duwe nurani ngerti. Ya mau mosok ulama memperdebatkan kemungkinan ora oleh zakatul mal di zakat. Ulama siapapun mesti mesti setuju. Paham ya? Mergo ora kebayang kan PT pabrik misalnya Kalimantan, limbah ya nang kono, bunga e karyawanmu ya ning kono, lalu langange mobil diru mobil ning kono. Ganggu wong akeh ya ning kono. Kemudian berhubung ke naruan kabeh zakat misalnya pabrik juga kan sampai sak miliar. Wah, iya kan terus kayak nong naruan kabeh alasannya walau itu sudah kulus. Nah, kan kriminal. Um miliar kan zakat. Zakatnya subkala itu Lha kok zakat itu dua persen setengah. Hitung. Pokoknya per sak miliar itu dua puluh lima juta. Piro? 25 juta. lima juta. Berarti sak ya? Iku berarti Dua ratus lima puluh juta. Padahal Sandiaga itu dunia Singapura KPK lima triliun. Berarti wis sak miliar. Hmm. Piro? Sak miliar. Sak miliar. Zakat Sandiaga lima triliun. Iku dunia sing dilapor. Iku gue mendem gue mati. Apa? Orang orang usah tiga nol, tiga nol lagi jantungnya langsung mati. Kaget apa? Kaget. Oke. Hanya zakat meluas ya gitu, kan? Jadi mengenai bener. uang uang pakar-pakar ekonomi Islam nak muji zakat sundul langit. Mang solusi ekonomi betul. Mereka mau maksudnya zakat uang juga yang isum kala, koyo jika iwan zakat Nah, dunia sing dilapor 5 triliun zakat itu kan sak miliar. Kan per sak miliar itu Rong atus satu juta ya? Iya. Wah, sak triliun. Berarti sak miliar, kan? Sak miliar misalnya sak desa yang fakir mayoritas mulai sing fakir. Kan dari Yayasan Muhammad marum al fuqara Al hum al aslam. Tidak mulai top kan. kan. Waduh, ada nawang. Sayyid Muhammad sama Mekah dari yang fakir apa? Mayoritas. Cara ngerti Indonesia malah kulluhum ajma'un. <laughs> Dengan yang Mekah cek dawuh apa? Al akhlaq. Cara ngerti Indonesia kulluhum ajma'un sak miliar misalnya saking melarat sak desa itu sewu untuk piran sak miliar ya, sak miliar ya. nak sing melarat wong sewu sak juta sak, miliar ya kan sak juta bisa apa sak juta minggu sak miliar seribu kan sak juta berarti wong melarat sewu itu keduman sak juta terus sing sugih kaya JK iku wong 20 20 juta Mau sekarang nggo tuku wedhus macam-macam Wes iku ora mergawe setahun sing marat ya teng Sing juga di sitok 20. Iya. Berarti wong sitoke entuk 20. 20 iya, juta. 20 juta. Tiap tahun misalnya tiap ape bodho, wong larate entuk 20 juta. Lah anak wong larat iku konaa, uripe sak wulan mau entek sak juta. Berarti setahun kalau kalau rolas rolas juta. jadi duwe ngopi wolong juta. <laughs> Wah. Mau tuh di kongkong sing sugih wis ndongakno ning masjid ora usah mereka kasil yo. Kasil. Berhubung zakat e fitrah zaman babi sih mau iya. ya. Kopelawo Paham jadi eling-eling. Jadi di zakat solusi gue contohnya sing ngene, paham ya contohnya sing ngene. Sami jatuh sithik. ini kan tadi. Urung zakat tengah Arab. Jadi mereka zakat itu persen setengah tiap saat sudah selawe. Oh enak sak miliar itu. Padahal lagi sing dunia sak triliun. Itu dunia wong Jakarta itu di itu ada yang lima triliun. Malah gila yuk, ya akan di Jakarta wong itu saya triliun. Coba hitung. Berarti biro per lima triliun sak miliar, tak saya triliun. lima miliar. Apa apa saya kan per lima triliun itu sak miliar. Saya itu sepuluh. Berarti berapa? 10 miliar. Wong miliar ya, padahal wong Indonesia sing duwe dhuwit 50 triliun itu kuat. Wong Islam ya. Ya solusi tenan. Jakarta itu sang duit ra kanggo ana masjid itu berlapiskan emas. Panggen bingung nganggo duit. Wong Indonesia yang ngono wong bisa nganggo ali-ali sewu nang Polska wong paling sugih. Jakarta wong bingung nganggo duit nganti semennya masjid itu diganti emas. Jadi orang nganggo cat orang nganggo cat yang murah-murah itu tukone bangunan gak dicat sampai apa? Mas. Mas. Jadian tetap masjid apa Jakarta itu terkenal itu. Beda wedok itu. Iya. Jadi kan orang Jakarta itu menes. Sekali melarat ya kolom jembatan. <laughs> maksudnya ini cerita jadi waria abdomanul akbar hayati maksudnya zakat semuanya itu itu abdomanul akbar Wah sementing gue udah ada aku dalam aku kalau sing nawa jadi naku zakat sing dibakas ulama sini iku bayangannya yo kalmu muzaki wa dalikal kalmal di koryatin wahidah Apa? di koryatin wahidah Tapi nak maliku di ghairi baladil muzaki Ya kita butuh ono zakat seneng di fi baladil muzaki filosofi zakat itu kan koyok-koyok itu jabron di kulubil fukara apa jabron di kulubil jadi sing ingkisar itu ya daerah kono mergo sing roh lalu langange truk paham ya cara sing ingkisar ngenes sak wong daerah daerah kono kalau kok bis-bis ya misalnya bis wae Haryanto misalnya terus duwe garasi ini Jakarta atau di garasi ini. Jogja sing ngenes sak ya sing dadi garasi bis sontel sitok protol ini ngerti wong di bis 10 ngenes lah iya untel sitoke protol rantene terus ngebedino ngerti bis seket neng garasi lalu lalang oh lalu lalang terus kondektur teko mbok dhuwit sak gebok-gebok kok ngenes terus kowe nganggo takbir ora oleh aku zakat itu wong kudus zakate ning kudus ngenes iya, ngenes ngenes ya mulane bener banget fatwa tetep akinu aklun wala kina Mergo kitab itu dikarang wong, dikarang wong ya tentu biaya-biaya sak pinter-pintere musonab ya ngarang itu ya maksudnya ya terkoptasi zaman itu lah. Pikiran beliau kan on umum di sini ya legal mal ya fidalikal zaki ya, ya untuk am zaki ya tidak legal Jadi zaman gue suka ono malum zaki ono baladun. Nah cara pulau ya zakatnya tidak jiwa. Maksudnya ya misalnya neng daerah Sumatera itu nyamuk akeh mestinya jakarta sak miliat ya ya didelok-delok kan nak kono daerah tertinggal sama masyarakat tidak banyak itu ya bagi tapi neng desamu ya bagai dia ya, ya. tetep omayong sugih ku luwih berisik no berisik maka karyawan maka wong maklar liwat minta itu ya, tetep jadi dari zakat yang dua tempat Allah ya neng balatul muzaki ya neng terus ketiga fatwa kulon itu tetep ono status nasional dan ini harus kita bebaskan bahwa status nasional misalnya ono wong suga kok wong darani suga ini kelas nasional kalau kalian ono wong suga sing darah wong sepakat lah ngono juga suge kelas nasional misalnya kok suka kaya sandiaga wis pokoke wong sepakat ngono itu suge kelas nasional cara kula ya oleh dikekno neng pojok Indonesia mana saja, neng pojok Indonesia mana saja. Ya tapi tentu dibagi tidak semuanya karena Wong juga kelas nasional, berisike kan ya nasional, no? berisike kan nasional. Soalnya dunia di Sumatera, ini Kalimantan, tapi rapatnya ning Bali, rapat saham ning Bali. Nah, dunia mah nggak tahu rapat. nah, <laughs> tetap berisike itu nasional, ini berisike itu nasional. Artinya menurut saya sah saja, misalnya jakatnya ini wong Jakarta, dunia ini Sumatera, kemudian Jakarta tidak kok Jawa, tambah Bali, tak Papua. maksudnya ini sudah kelas kelas nasional. Artinya berisiknya ya nasional. nasional mau bisik juga bisik rapat apa rapat pembagian saham yang yang brutal terus kue wong kiri kadung dulu sini mau dulu cerita nih, juga juga orang kenes nah itu oleh oleh cara polan karena tadi filosofi ini Jakarta, itu tetap jabron di kulit fukara namun jabron di kulubil Pada mengetahui ini bayanul asnafi jelasnya berapa kelompok sama Jadi kira perlu nganggo takbir detail Soalnya cukup nganggo takbir kila laya juzu nafsu zakat wa kila ya juzu tapi aplikasi aplikasinya yuk kabeh ya juzu sesuai mau nurani mau kan tetap iso diukur no? bisa diukur mosok misalnya ke di Saryanto nih gue niku Jogja garasi ini kan sebagian yang Jogja jurusan Jakarta ya garasi ini nih Jakarta mosok kabeh zakat tidak kok putus mergo sing duwe wong apa putus kan gak fair padahal pinggile garasi kono kan mesti enes kan apa enes lalu lalang terus kadang nyepet becak kadang becak sing parkir ngarepe mau rawang suke alor itu eh, anu ini saat takhilul kiblati eh ada takhilul kiblati Isana pisani hati siro jaba kuwilat dan dinda bal kiblatu kiblat Allah tikang kanu kang ono sapa wong akeh wis tak biluna masuk sapa wong akeh ha ing kiblat di salat ing dan salat wong akeh ya iku Baitul Maqdis Baitul itu Baitul Muqaddas Dipindah ilal Ka'bah ini. Wah dulu-dulu kita baca kadang medis, kadang nopo sebuah baca. Ilal Ka'bah di maring Ka'bah al-Musharrafati al kang terhormat di maka alati kang dia kang telati wa awalu dan lu kawitane keblat dia akan diletan aku tetina Ketika Jadi itu dipindah ping telu Ini Nabi pertama ya madhebe Ka'bah. Kita tahu zaman Nabi ini Mekah ya madhebe Ka'bah karena beliau kalau sholat ya madhebe Ka'bah. Pas tenggene Mekah ambil Allah diutus madhep itu Itu mau 16 bulan. Kok semua khilaf itu antara 16 dan 17 Antara 16 dan, dan 17 bulan Nah itu dipindah malih ke Mekah Dipindah malih nama ke Mekah Jadi orang kok langsung ke Baitul Maqdis Lane wama ja'alnal kiblat allati kunta nah, Itu lama khilaf Kunta itu maknanya itu fi'il madi Jadi nama nani ya Kunta kang tahu ono siro Tahu ono itu ya bat periode Makkiyah Makkiyah ya panjang kebelan itu Ka'bah bat awal Madinah awal periode nama Madinah Madinah berarti itu itu madinah. terus balik mana ini Mekah mana disebut wama ja'alna kiblat allati kunta maksudnya aku ra itu. kiblat sing kowe tahu nglakoni tahu ya manane tahu ini Mekah ya tahu, kemudian ada syariat betul, Maqdis ya tahu, dari itu baliknya nih. Mulane apa eh pangeran oleh ngendikan itu wa ma ja'alnal qiblat allati sing kunta alaiha ya illa lina alam iso bermaknani fi'il madi iso bermaknani zaman sing wis mustamir sing terus menerus jadi misalnya kok ngene nek ana wong sugih Ibu nak cara bahasa Arab ya kuntu ala hadhil hal. Saya akan selalu seperti itu. Kali pulau sebagai wong alim, senengane mulang. E, kuntu ala hadhil hal. Saya akan begini terus. Nah, ya sama seperti Jadi nak kunta itu maknane ngono ya, berarti alih maknanya ya Mekah dan saya tidak menjadikan kiblat yang kamu akan selalu di situ maknane Mekah. Ono sing nih kun tadi mang film mandi yang kamu pernah pernah itu mana nih periode Mekah ya pernah periode periode Madrid pernah. Nah, ambil pangeran dipimpong. Nak kue mukmin di dipimpong pangeran ya nurut kon madhep Ka'bah ya nurut tanpa takok kon madhep Baitul Maqdis ya nurut tanpa takok dibalekno neh yang Mekah ya nurut tanpa takok. Lah tanpa takok itu jenenge illa lina alama terus rasulah mimma yang qalbu. Mana anak santri kok pelaturan dia ini dirubah-rubah kok takut. Itu berarti fikol bihi nifak. tetap ana nifak. kalau pangeran kadang yo jarak pelaturan dirubah-rubah. Tapi wong ora oleh takut. Nah, takut berarti munafik. Kok bukti seneng pokoknya pokoknya rata takok. Mesti negatif pokoknya ning ati pokoknya setuju. mereka mau pangeran yo bolak-balik ngrubah hukum. Ya Ka'bah itu Ka'bah sih. Kayak kiblat itu Ka'bah sih. Kira kan berada Mekah Nabi nak sholat madhep apa? Madhep Ka'bah. Paham ya? Terus neng awal Madinah pindah ke Masjid. Terus ber 16 bulan dipindah lagi ke ke Mekah. Tapi Nabi ratau tahu tak. Sahabat ra tak. Pangeran kadang mimpong ini ngolah ngalah ini disebut ilah lina alam beruntung. dalam Rasul dan Wa ikan rasa kasirotan ilah alam misalnya kue penggemar bangun Mun Ya serasa takut Kulo menangi, yai ngritik kurikulum kulo menangi, menangi banget. Putrane yai ra ono sing SD. Kulo nu sak angkatan mbek Gus Kawi Gus. Kulo kadang digandeng yai, aku tirakat. Wong-wong wis dari kurikulum aku, ora kulo menangi. Yo menang ya ini rasa nopo itu kita kok ngundang. Jadi yang ini nak kue seneng dia ini rasa tak takok lima darah. Jadi ini justru gonta ganti ini ikhtiar dulu ngetes keimanan kita, ngetes mahabbah kita. Jadi mau nopo pengen. Misalnya lebih itu ngono dunia lah, jadi pangeran ya dia. Jadi hukum yang dirubah pangeran bolak balik kuat. Khomer tahrimul khomri dirubah bolak balik Kiblat ya bolak berubah bolak balik Al wudhu mimma masad hunna itu dirubah bolak balik Sampai al amru ala Adhamil wudhu mimma masad hunna Jadi di sini anggar masak Mangan Kok masakannya itu sesuatu yang tersentuh no? api jadi kalau mangan apel lu gak wajib wudhu mangan kurma ora wajib wudhu maka makanan sing gak tersentuh tersentuh api tapi nak ngopi mangan kejang kurang mangan hal-hal sing awal prosesnya melibatkan api api riyen ini aku angen-angen normal ya ngono mereka wudhu mata ini gini jadi geni biaya-biaya simbol setan apa simbol, simbol setan. setan sementara Islam itu simbol swargo jadi kamarnya setan itu geni swargo itu bah makanya Nabi itu lama sekali apa al wudhu mimma masakun dan al wudhu mimma masakun lama kan yang karena Nabi Bakdo Dahar Nopo sing masakan ini terus sesuai suwe binasa ora usah wudhu mimma mas sasar sahabat ya pokoknya samina nah, nah ketika masih periode itu ya kita tahu filosofinya meskipun kita nurut tak karena filosofi itu seorang lagi ya ketika periode itu Ya kita tahu filosofinya, tapi orang perlu hukum itu karena alasan itu, paham ya? Yes. Artinya ini loh, umpama kok ditegir tetap wudhu memang masa tunar, kita tahu hikmahnya tadi, filosofinya naruh simbol setan, apa? Simbol setan. Sementara kita bermunajat dengan Allah, mak itu simbol suar, ya sudah kan wajar kan berarti perlawanan terhadap masa benar dengan wudhu umpomo syariat itu masih kita tahu filosofinya apa filosofinya tahu. tapi umpomo tahu tidak tahu wong itu perintahin nabi ya samina nah saya ini ternyata terbukti dirubah ya alhamdulillah tapi kita ngerti kenapa pernah terjadi periode Paham ya, itu jenengin apa? Ya sami nawa nah, tapi nak kepeksa alasan ya roh tapi rasa jadi hujah. Misalnya kaya ketika Mbah Mun tak kerso kurikulum kita di alasannya. Zaman akhir bodoh salaf itu wis mati karena ya kayak alim kalau kurikulum terus piye umpomo Jadi ya kita roh hujah ya mau mempertahankan salah paham ya? tapi ketika beliau ngerasano ya kita roh alasan yang zaman wis ini tapi cek roh raro ya tetap kita samina wah nah, itu sini maksud pangeran apa wa ma ja'alnal qiblatal allati kuntum 'alaiha ya illa inna alama wa yattabi rasulahu wa yaqulu ala meskipun pengiran akhir dawu wa kana nastakabiratan illa ala ladina itu maknane kan meskipun itu berat bagi mereka yang kadang punya argumentasi ya ini jadi kelemahan argumentasi apa kalau ada perubahan kaget apa kaget. Makanya maknanya wa ingkanat meskipun itu berat bagi mereka yang kadung punya argumen, argumen Karena harus meninggalkan argumentasi itu demi nurut di Allah lan Rasul. Kulon di konco kata sing angkatan awal, termasuk guru-guru kulo zaman teng MTS. Iku yo ngomongnya lu, udah udah dolan tegen kulo pernah pernah guru kulo cerita. walau saya kiai harus anak kurikulum anakku kadung goblok ora bahasa Inggris ora iso ibadah ya lagi <laughs> ya tak sekolahmu jebule bareng anakku kadung ora Ini ya saiki harus ngersakno kita sekolah harus kadung tuh Gue <laughs> dene ra menangi naskul istihad tuh, gak menangi nasul istihad. Terus piye jenengan ketun? Ya ora ketun ya ora ketun, cuma kadung goblok wae. <laughs> Anake kadung gak intelek apa? Gak lagi. Ya, misalnya bocah anak iki lucu, Yo ya, anak dia lucu, serah sekolah umum, kerja serang ganteng elek terus lucu. Terus bareng lucu tawakal nekuni salah orang keramat dan terus sekirin terus awet teman awet. Awet pula kan mau keramat, jadi pun nekuni salah kan tetap orang melarat. Tapi nak bayarnya serah keramat, oh. Yo ya, sarjana, orang keramat, pangeran Keramat no alasan kabut yo ya ora alasan alim takrib lam yajri <laughs> paham ya alasan pidato apa mlebu dekne wis didosa mergo jare api-api agama iku sing ngomongan sak kadhe ya akhirnya kan melar mergo dari sekian sisi wis malaikat Mikael lu gak dia alasannya ki rezeki mau nah, rezeki mulang ra mulang rezeki alim ra alim hafid gak hafid rezeki sabar malaikat ngerti hatimu asine rasa sabar kepeksa sabar <laughs> Nah, jadi cerita ya, jadi kamu nak istiadat guru itu yang nak sedang berjalan, kue kudu roh hikmah, nak sedang berjalan. Tapi nak misalnya itu dinasah, ya tetap kita saminan apa. Wah, Mereka wau, wa ingkana sakati rotan illa aladina. Jadi sohabat, sing pikirannya maju, sing sering mau Taurat Injil yo, saya bin Sabit, kau itu untuk maju. Ibu ya senang betul maju. Alasannya jadi tren dunia. Zaman itu jadi tren dunia. Mereka Yahudi masuk Baitul Maqdis, Nasrani masuk Baitul Maqdis. Artinya masuk Ka'bah pasti itu minoritas, apalagi posisi di Medina banyak komunitas Yahudi Nasrani. Itu masuk Baitul Maqdis itu keren. Zaman itu kok keren. Itu agama samawi pas itu yang besar tentu ya Yahudi Nasrani. Semuanya kiblat Baitul itu. Tapi Allah perso nak Baitul Maqdis itu kalah tua mbek Mana nah, akhirnya pangeran oleh belok kanji Nabi, ya, coro Jawa ini mati mati yang sampai inna awala itu di alina. Jadi coro pangeran ngendikan ini. coro pangeran nyalano sahabat yang pikiran ini rumah samu betul Maqdis luwe keren timbang bangka. Karena tua-tuanan rak tua. Tapi sahabat pasti gue yang menunggu toh. Pikirannya tren-trenan nak tren betul maksud. Jadi sahabat pikirannya tren-trenan nak tren betul Kok aku mau samawi zaman itu ya Nasrani Betul Maqdis. Jadi cara sahabat yang seneng masuk Baitul keren no? Keren keren. Maksudnya ngikuti mainstream no? Mainstream. Akhirnya tapi pangeran pangeran ngerti banget, perso banget lah. Tua Ka'bah. Tapi Ka'bah kan harus mati suwi. Yes. Iya. era itu loh maksudnya era itu iya. kan harus mati suwi. Iya. Kok Yahudi Nasrani wis gak gak ngambus Ka'bah. Akhirnya pangeran ngiling no. Oh, suara apa-apa dong madhep kak. Malah nak tua-tuanan ya tua. Kan kata pengiran terang no inna awal apa itu punya inna silaladi makatan kamu wal kalam. Pengira sejarah. Jadi ke satu tua Taurat atau satu tua-tuane Baitul Maqdis paling dinisbat ning Musa. Wah Musa bada Ibrahim. Apa? Wah Musa bada Ibrahim. Satu tua-tuane Bethlehem nusiba ila Isa wa Isa yo ya bada Ibrahim. Lan pangeran oleh belo fihi ayatun bayyinatun mamam. Yen Arab percaya Ka'bah lebih tuwa, yang kono ono si sikile Ibrahim. makam Ibrahim ana napa bekas sikile nanti Ibrahim. Jadi nak Ibrahim nak asaru kodami fi Makkah jadi fal, fal Ka'bah dibangun Ibrahim. Wa Ibrahim asanu min Musa wa asanu min Isa. Suwe tuwa. Lan sebut apa? inna awwala baiti wudi alin nasi lalladzi bakkata mubarakatan. Saya nah, itu itu durung. Mulane ya tentu yang istihad kita anut sepuai ya sekali berbangun. Tapi nak Ustaz ustadz solatan, ustadz kok kue kue ini ya, oh zigzag istihad bar seneng mbak iki seneng mbak iki itu ora istihad itu sarap ngono. <laughs> Sarap. Berniai bosen mergawe kan mergawe tuh, rada dukun, dukun rapas nyai meneh. Iku ora istihad ya apa? <laughs> Iku angin ya apa? Angin. Tapi ya aja salah no. Sing gelem ngono sapa? Kalau di konco itu mulai nyai. karena niai rabadi dagangan. Sangking supaya meripan tahu dagangan kura-kura, dal santri. pura kura pun bahasa Jawa ini bulus gitu. Wagangan rodok suke, serapati niai. Melawarat nih nyai mana? Rodok dukun. Karena rodok dukun, rap prospek. Ibu, terus daftar jadi aparat desa, jadi rodok muslim. Rasugane Ruben, mbok saiki dadi apa terakhir? Mesti anggere istri itu tidak ada dulu. lho. Piye Gus? Ya fokus Gus Masuk Masya Allah Gus. Istirahat gonta ganti ora istirahat angin ngomong ngono kok. Angin. Istirahat sekali berbangun niku istirahat. Karena tadi ilmu ne akeh, macane akeh, pengalamane kata. Semua amalai be pangeran kata. Wis nih, jadi kata kurang apa kusure. Barwani kurang apa Gusti. Ya, Akhire sepo-sepo ngersakno TCS. TCS iku kurikulum. Napa kurikulum itu? Iki hukumnya Yai ya apa kutuwe, sepo-sepo ngersakno kurikulum. Nah, sing kelas Mbah Mun, Batu Rekan ya kita nampa, Mbak Arwani kita nampa. Lah nek sing kowe dak aku, Gus kula istiadat dirubah. Ini tak iya. Oh, kena angin, apa? <laughs> kena, Kena angin. Kena angin. Ini tak obat nong, gampang. Gue ora apa kena? Kena angin iku sak kanjeng Nabi didhawuhi pangeran wa in kanat lakana ilatan illa alladziina yo ya berat. Karena tadi sahabat sing cerdas, sing modern ya kan. Anak sing modern pikirannya senang Baitul Maqdis, keren apa? Keren. Ke mainstream zaman ini apa? Mainstream. Coba bayang dong, kan Jawa Mekah kan terkenal goblok-goblok, umiin, apa zaman itu kan umat umiin. Berarti gamane zaman itu Mekah itu kebelatnya wong umiin. Iya. Paham ya? Iya. Sementara betul Maqdis kiblatnya wong Yahudi. Iya, Keren-keren oh. Keren. Mulane sahabat sing sing cara saiki sahabat sing intelek yo seneng madhep betul Maqdis. Oh keren oh. Keren. Keren. Warang dirubah pangeran juga kaget waduh. Sing Nabi seneng karena gene Nabi gen Ibrahim. Ya Rasulullah tentu orang spesial tahu betul kalau Ka'bah lebih tua, dan beliau memang mengalir di tubuh beliau darah Nabi sini Ibrahim. Semeneng madhep Ka'bah. Falan wal lian aga kiblatan nah, ardoha. Kanjeng Nabi tapi malane rujuke ning mukhatab mufrad napa? yang seneng ya Kanjeng Nabi dok, berko, apa tadi ada gen Ibrahim. Nek nah, sahabat yo ya ora mesti. berko mau sahabat melak tren wah. Melak tren. Enak Nabi Muhammad kan anak dari itu. Nah, mergo pas iku Ka'bah iso mbok bayangno kan Ka'bah iku kiblatul ummiyin wong Mekah kan nyonsel lugu-lugu. Hmm. Kan ra keren agama zaman iku gak? Ndak keren. Akhirnya pangeran belok-belok Ka'bah sampai inna awwala baiti wudiya linnas lillazi bi Makkah. Wala nak tua-tuana anak tua Ka'bah. Akhirnya sahabat yang disi melok keren-kerenan sadar ya ternyata keren kak karena lebih sepuh. Ya, sudah akhirnya sahabat ekor ya sudah sampai sekarang. Saya juga keren banget. Kau itu Yahudi itu minoritas tau. Minoritas. Bahkan di Palestina Yahudi itu minoritas. Di Israel yang minoritas. Di Amerika yang apa? Minoritas. Ada kegeman nano anut media. Ya. Yahudi nah contoh minoritas menguasai di dunia. Ini orang usah kan. Berarti kayak matkhun di Yahud, no? Matkhun di Yahud. Ini ya kayak mubalik ngomong aja. atau ngaji. Betul kita Islam banyak, tapi karena di Yahudi yang sedikit. Karena orang Yahudi sedikit yang kuat. Itu berarti matkhun lil itu iya. apa oh, matkul lil Yahudi oh, wong Yahudi dhewe ngenes dadi minoritas ngenes kok malah kok puji puji wong sing lakoni wae apa ngenes kok kowe malah apa puji muji ora ono kan tetep pangeran ku ndawuhno wong Yahudi duribas satu eh nama tusuk wong Yahudi ning dindi ku ino ora ino di Israel itu partai Arab itu 30% orang Yahudi di sana itu minoritas yang katanya kaya-kaya di Amerika itu ya minoritas Lu bayang no, Yahudi kalau betul cerdas, isen, Orang bener no kecolok cerdas misalnya dipimpin Obama, Kristen, Donald Trump, Kristen. Yo ya isen tau orang jadi. Wong dipimpin wong isen tau ya isen itu jenis dillah, no? Dillah. Terus kedua orang Yahudi itu yakin kalau bumi yang dijanjikan Allah itu Palestina atau Israel. Dia ini menguasai ini ya tenanan, bahkan bergantung nih kebijakan politik Amerika. Terus keren ini, wong gak mandiri ku keren ini. Kan gak ono keren ya wong jenenge buat apa? nanti Mandiri. Apalagi pangeran wis dawuh diribat alaihimul dilal tetap ono ina. Kadang wong Islam di pidato-pidato jarum jauh di situ lah hibat. Menguasai dunia. Omongan ngono ku kowe ora Anut teks sing disebut Quran. Nak mereka itu dillah, napa? Dillah. Eh, soal kira paham ya ora masalah, penting kowe tetep iman nak mereka itu dillah. Kira usah muji. Nah, kecuali kayak ngomong ngono, sing ngomong ngono wong alim duwe niat motivasi wong Islam dan kuat ya monggo. yang penting an ilmin. Nak ngomong ngono iku an. Tapi kita wong wong sing ngomong ngono ora an ilmin. Ketoke ora roh wae. <laughs> Napa? tidak Ora roh wae. Potongane kan ketoro, wong roh mbek roh. Nak sing roh mungkin niatnya moti motivasi. Iku lo jamin ngiruti sakit. Kulo kan ate tentang Israel. Sakit. Bahkan ning Tel Aviv namuna nah, iku masjid itu masjid Islam kuat. Saya tanya kan Israel sampai sekarang tuh pakai bahasa Arab Fusa. Di wong kono Israel ya so bahasa Ibrani ya rapat. Justru itu barokah bagi saya karena saya bisa wawancara sama beberapa tentara Israel. Di sana itu yang ngenes. Ternyata Partai Arab Islam di Israel bukan di Palestina. Partai Arab Islam itu 30 persen. Ngenes kan? 30 persen. Wah kan? Gerinda menang mono ya kan? 02 menang mono buat 45 persen ya. 01 panik kan? perbandingannya Pak Amin. Itu 30% partai Arab. Terus bahasanya bahasa Arab, gak mangkel lebih. Coro gelor, ah semanina negara kok bahasanya Arab. Bahasa Arab, bahasa resmi tentang negara Israel itu Arab. Bahasa Arab. Lu ngenes gak? Ngenes, satu udah cilik ya bahasa Jadi kan aneh kono ya kayak aneh kota santri. Rata sapi yang yang anak ya ya taal. <laughs> Menawa nak syukur sebentar, alhamdulillah. Kayak Cina koncoku ya, tender Takok. Takok aku. Pak alhamdulillah aku di duit. Lah kenapa no? Kenapa no, Cik? Lah terus Islam di duit alhamdulillah. <laughs> aku menangin namun jadi UI di orang dipercetakan jadi nak nyetak nol nih gue jalan kejayaan wah sih nanti saya sing duit alat modern zaman gue garis tolong miliar dulu saya UI orang duit nak nyetak nol aku sering ketemu Cina nih jadi apa alhamdulillah yuk ya? itu di duit aku? kau sih iya enggak apa iya aku aku berbayar order BU Islam tak bayar umur apa? Alhamdulillah di duit ya karena dia yang ngerti bayari UI waya order bayar umumnya alhamdulillah alhamdulillah malah di duit apa tuh mau yang jalan kejadian nih Mohon di ono percetakan gede offset gede di ya, sini langsung dua yang mesti di sini. ini kan kata kata ya, eh, itu tumbas biamba sana itu ini Israel dan saya itu kagumnya lagi pangeran Anggersan orang Islam luar biasa, pangeran luar biasa. Itu tulisan Arabnya itu Arab susah, jadi kita mau coba gak iso gak nang. kalau nu kan ngerti Arab susah, karena kulo memang hanya belajar Arab susah. kalau malah raiso bahasa Arab paham. Berarti bahasa aku mau ngomongan bawang Arab yang Jeddah itu agak kesulitan karena mereka bahasa Arab amin apa? Amin itu suki ya bahasa Arab apa? pasaran ada. Itu di Israel tidak ada kesulitan sama sekali. Karena mereka nggak bisa ngomong kecuali Arab Fusha. Arab Fusha. Justru karena biasanya kan gitu memang kalau negara tidak Arab asli masa malah bisanya Arab itu Fusha. Kayak Rektor Al Azhar itu kalau jagungan sama ya iya pasti pakai Arab Fusha. Karena resiko kalau pakai Ami resiko. Resiko. Resiko banget. Orang Mesir darah ini ilmu wakofi ilum. Oke kan kaget. Wakofi ilum. Kode ini biasa wakof nakal ilmun kan mimnya doma. Berarti hmm. kalau nak nakal kan ilmu, iya, iya. kaya walilil hamdu kan wakofe hamud mergo apa nakal apa nakal ana sing wakaf engke hadut malah alene walillahil ham malah malaikat bingung ham gopo kula paling anti wakaf mlane santri kula jegeman wakaf hadut ora ana sana kula saking bapak saking banner mutakin saking guru guru niki ini ora ana wakaf hadut kaya jegeman anut pondok-pondok kita, pondok kita iku wong Quran kok dialfiai Iku keliru kan. Quran itu rano alfiyah Eva. Ya, Memang yang alfiyah wakaf pilihannya ono hadir. Tapi ya, sanat kita ndak ada apa? tidak ada. Ndak ada. Mana kita wakaf tetap wal fajr walayalin hadir wasaf iwal water tetap. Wong aku tahu makmu ngono. Wal fat walayalin asma tuh mate wong. Fat bahmu aku. Jadi wal fat walayalin as. Terus wasaf iwal wat. Terus sebenarnya Walai di hidayas. Aku iso nama malaikat sing nulis iki bahasane opo. Ojo geguman. Ya sing wis-wis nglakoni yo ya kudu tobat, paham ya? ora oleh ora ana sana. Iku aku mau cerita ya ketika tuh kota Arab, tapi coba praktek nonton Quran. Quran Quran itu Alkiro Asunatun sunnatun apa? Al-qira'ah sunnatun muttaba'ah. Tapi rawol oleh boh coba Quran tinggal nganggo sana. Kalau bolak-balik mampu mati nopo. Kadane oh, ngono, teng Alfia oh Ora Arah Alfia raku aku. Aku nyari Alfia, aku paling menghafal Martut. Mana? Cukuman Kang ya, pokoknya cukuman wakaf Kulina no coba wakaf. Kabeh guru-guru kita meskipun sak kadar paling minimal tetap ketok guru. Misalnya kalau kamu lagi tetap ono isaroh tak, napa? Isaroh tak. Isaroh tak malah nak guru-guru kita wakafnya malah jadi jadi tafsin jadi wal fajr walayalin asar wasyafri wal wal terus oh, yang enak no sing rungokno kan cara malaikat sing koreksi luwih gampang wal fajar eh asiri ro berarti maknane fajar Wam, wal ini idza yasar eh akhiri ro lah tapi nak wal fat malaikat sudah dapat ikut jime tasdid apa sukun wal fat sulasi mujarat huruf e loro sing sitok ning dia <laughs> cara malaikat ahli ilal kan iskal apa iskal dan sulasi paling sidik mujarat kan telu tiga jadi loro ini kemungkinannya kan mudah. after ahli ilal kan huruf ada jadi loro kemungkinan kan mudah. Iya. cara malaikat pakar ilmu ya. tapi af kok wakofi anak mudoaf kan wal fat iya, kan nomor mereka iya. kayak wal hat oh iki wal fat ngono tok hmm. oh cukuman haram maka apa tanda tapi nak ono ngono ya ben Weh, ora usah protes. Ngono terus pas dadi makmum protes. Ngapunten Pak Ustaz, ini budi ini <laughs> ora usah. Ben ora usah. Ben. Ya jadi sing teori teng Alfia niku bayangane bahasa apa? Bayangan Karena nguruti wakaf ya oleh kabeh, hadap oleh nakal, Allah. Tapi kira iso ya, Rob nakal. Guru kita gak nakal. al asun sunnatun mutabah. Lah nak bahasa Arab biasa iso walillahil hamdu wa hamud. Mergo naklu harokat ibdal ilal min berarti hamdu hamud. Terus logo takbiran di masjid oleh walillahil ilham yo ya, oleh muham ham tok yo ya, oleh. Wong ora Quran wae. Senajan to lafat iku Quran tapi pasti ku konteknya kan buatan Quran. Buatan Quran. Ya sak ini, muni tapi kena maca Quran tetap ide-ide ida nasrullah ya, wal fath. Ora usah wal fatuh malah aneh. Wal fath fatopo tetap biasa wal fath. kenapa? Wal fath. Kalau berkali-kali mendengarkan sanging bapak, setiap itu tetap wakaf iskan biasa. Apa wakaf iskan biasa, biasa terus huruf akhirnya rapati jelas. Eh, mau wal fath. Kalau kam lagi faktae sakta sithik mesti ana mandeke sithik yen huruf kamus kola kam labis jadi ora oleh kola kam labis kan yo bingung malaikate opo labis sih malaikat nganti golek kamus malah kedusan gara-gara ana labis bila mbasta apa bila mbasta opo artinya kau salah yang kayak ini orang jadi apa yang ada di Alfia itu cerita bahasa Tapi nak kita masalah Quran al qiraatu sunnatun mutaba wa al qiraatu sunnatun mutaba Jadi ra tetap tetap tetep koyo sing kita tambah sing kudu itu. Tahwilul ya ada tahwilul kiblat. Di sana di sana ya firojab kuilat dan dinda bal kiblat kiblat anda tikan. Kang ono sopong aja ya stakiluna di sholat. Ya, ya betul maksud dipindah ilal Ka'bah di al musyarak maksudnya dipindah ke apa periode Medina apa periode Medina tapi nak zaman Mekah ya min awalil amri majen madep Ka'bah paham ya min awalil amri majen madep. Ka'bah Allah tikang ya kang telati awalu beten kawitane omah sing uji akan diketano bukan dinasi marang manusia di asasa Ibrahim Ismail alaihi salam jadul Arab yaiku sing dadi bapak-bapak Arab Qala ta'ala wa idyar qau Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Lan alikani ngangkat sapa Ibrahim Ibrahim al qawaida ing grogro pondasi minal baiti sangin baiti. Wa ismailu lan ngangkat sopa Nabi Ismail. Robbana do pengiran kita kobal kula turi nampo panjenengan minna sanging kita. Inna kata panjenengan anta yu asami wal alim. Jadi Ibrahim mau ngangkat koae tapi orang bangun. Jadi kabeh hadis-hadis sofa itu kabeh itu ana sedurunge ada. Sedurunge napa Adam. Kilau bi al am. Jadi sedurunge Adam 2000 tahun Allah wis gawe napa? Ka'bah. Menane kabeh cerita tobat ya Nabi Adam ning kon tawaf dan putih. Ka'bah. Berarti nak mbok arani dibangun Ibrahim kan salah wong Nabi Adam tobaté wae wis kon tawaf nah, teng ya, putih. Teng Ka'bah ya kuwi teng nggih teng Paham ya? Teng apa? Mergo Ka'bah niku maknane iku kotak. Jadi kak bayu maknanya murabba, napa? Murabba. Nabi Adam tako, lalu kak banu teng pundi Gusti? Allah jawab neng jabal iki jabal iki terus tahta hadi jibal ono robuah ono robuah robuah tuma jadi saya alamatnya ngeleng-ngeleng kalau saya apal pasar pokoknya ini gue niku dam-dam ono robuah tuma Ternyata betul nih ono Jabal Abi Kubah, Jabal Wakah, Ngepung Jabal. Terus ning cekungan terkecil, iku ono batu Ma'in. Ning cekungan terkecil nih ya cara wong Jawa teleng, telenge gunung misorani ngisorane iku Robba. Lah iku kak dari pangeran iku Ka'bah. Akhirnya Adam tawaf itu. Tawaf nih kono terus wis ono batu-batu sing disiapno Jibril. Ukilah sangko apa hajar jannah sangka Libanon sangka hajar Syria pokoknya ada batu-batu ya sampai Allah dipilih masuk waktu sangka turi China malahnya kak bau gue akhirnya sehingga ada anak malahnya kabeh cerita nih kitab-kitab apa sejarah kabeh dia nggak ada nabi kecuali pernah haji paham ya mereka kabeh itu Ibrahim loh Kobra Ibrahim nah, singkat cerita beberapa Pengiran yo unik, apapun mulyane Ka'bah iku makhluk. Eling-eling apapun mulyane Ka'bah iku makhluk. Lane mbek pengiran dirubah bolak-balik. Iku pengiran. Jadi pengiran itu rakyat pikiran di Jawa. Nah, barang sakral itu oleh rusak. Pengiran itu tetap nyetokno nak makhluk itu bisa rusak. Jadi Ka'bah rusak bolak-balik. Ya wes akhirnya ya rusak dibangun rusak yang termasuk tahu robae kamblesan. Akhirnya Abi Ibrahim di ya, ya, alamat pangeran terus ngerti posisi Ka'bah sing robohe ya ambles. Terus Ibrahim dikongkon ngangkat pangeran. Nah, ngangkat itu menjihaden, jihad waktu sing ambles diangkat, ambek memang bangunannya ditinggikan, apa? Ditinggikan. Tapi tetap semua ulama ijma Ibrahim ke awaluman asasal Ka'bah, buatan awaluman asasal Ka'bah. Wa inna ayar pak mengang, mengangkat, Ngangkat itu imma songkowatu ambles di dhuwurno lan imma ya memang bentuk fisiknya tidur paham ya iya. barang tidur orang Nabi Ibrahim ya wes akhirnya jadi cerita wa ikhya Nah, Ismail pasti gue jadi cilik, masyur neng tare-tare wa Ismail yunawi luhu tijar. Jadi pas abai bangun Ka'bah, Ismail yunawi luhu al tijarota. Jadi waktu-waktu yang berserakan ini kiri atur nabai. Paham ya? Ini disebut wa ityar bau Ibro Wa kalau ayat itu tak anggap ayat itu. Kalau nu nanti ngipi ketemu ayat itu. Kalau pas ngipi itu tak takwe lau kan umroh gak hasil Pas itu padahal duit kalau namun enam juta. Tapi kalau kode butuh kalau aku aku umroh dia. gak. Gak ada harus umroh. Um yang utus alamatnya wa iya kok itu ilmu kuwaita. Nah, pas itu aku pas turulah tak bilang ngono. Pokoknya aku kan pulang gak hasil ke wilane bahwa Ibrahim wa Abun, Ismail itu Ibnu. Ibrahim wa Abun, Ismail itu Ibnu. Pas itu ya Hasan jadi Ya memang Ismail pas bangun kapal sekitar Hasan was was dua. Akhirnya kalau dalam muyasar, nggak sampai satu bulan tunggu itu kalau muyasar di Bali muyasar terus kalau sakit tua sampai Hasan. Itu nunjuk nona tradisi Nabi di sini, ngajen tercaci itu dilibat, apa? Dilibat wes bareng era turas ya tadi karena Ka'bah itu di cekungan ibu sering kena banjir rubuh wes neng cekungan ijek watu nih rano semen cara saya rano semen jadi yang watu ditumpuk memang watu nih wes kota jadi kok bataku yo ya gampang tumpuan ya tapi jernih rano semen rano apa kena banjir ya rubuh lah neng cekungan ya wes rubah Mulane anggere ana cerita Ka'bah rubuh mergo banjir, apa? Banjir. Coba bayang ning cekungan kene gunung kabel terus buahnya pas banjir kan ngesok apa? Nggih, ngesok. Ya ben ora sejarah. Mulane amen anggere ana hadmul Ka'bah inhidamul Ka'bah dibisaili apa? Disaili. Nah, mesti bae. Nah, buareng rubah bolak-balik wong kuras bangun. Nah, menawa watune ana sing rada klintir mbok piye. Terus singkat cerita ora wani nambahi. Omok ora oleh jupuk watu terjan ora oleh napa? Ora oleh, iya. paham ya? Mergo watu nek Ka'bah khusus apa? Khusus. Akhirnya diingkret. Lah iku terus mulai masalah. Akhirnya bentuk Ka'bah diingkret mergo bangunan nek serubah dibalekno nganggo materi yang sama kan pasti kurang. Kurang. Akhirnya Ka'bah kaing kaingkret. Lah sing kaingkret itu jadi masalah fikih paham ya iya. sekali nabi berkali-kali dawa Aisyah mengko aku gak ngilingi diprotes kaum diprotes wong-wong Mekah gak bawa kowe tak balekno sesuai kowa itu Ibrahim Ka'bah saiki sono unsur inkretan. gampangane lho cara iya. terjemahan Ka'bah saiki sono unsur ingkretan. ingkertan kau tapi wong kura ora lah sing mimpin Abdul Muthalib Abdul Muthalib pinter-pinter wong baik kanjeng Nabi. rasa lah, salah, pancen mergo mau jenenge bangunan wis tau rubuh, harus materi yang sama kan gak mungkin persis sama. Iya, mungkin. Ya cara omahku ngono iso gak watu terjan, watu edan iki masalahe Ka'bah ora oleh ono watu-watu tambahan no? watu tambahan. Ya nah, cara bebas ngono tukokno keramik Itali, waktu watu kondi Purwokerto tadi sing watu apik. Oh, Magelang bondi oh. Nah, tapi baru butuh nggak terus. Nggak oleh, napa? Enggak oleh. Akhirnya keingkret. Nah, ketika diingkret itu terus ulama. Sorry Imam Malik, wong tawaf normal ya sah lah. Iya dia gue kecelok muteri kak. Imam Syafi'i karena fanatik sejarah, kon rodok ngaduh BK. Kon nak mepet resiko ninjai dasar-dasar Ka'bah. Akhirnya orang tawaf neng Ka'bah tapi tawaf di atas di atas Ka'bah. Ya, mu'in itu terlalu fanatik Syafi'i. Menarik dari Mu'in hindari dekat Ka'bah. Enggak kowe nginjek sadarwan. Paham apa? Sadarwan kira-kira pondasi. Engko ning pondasi itu mesti lebih meluas daripada iya. bangunan. Iya. Jadi misalnya ini pondasi, paham ya? Itu berarti kan piro-piro temboknya kan yang tengah gini kan, lagi munggah, paham? Tapi yang aku yang gini kan tetap nginjek pondasi. Ane mungkin dari dia nak tawaf jawi sadar wanawa. Jawi sadar. Jadi kamane kena penaman tawaf ya dua meter dari kasar. Tapi dari Imam Malik, ya biasa saiki sing cetok apa ya iki misalnya ini ya. Bicara mazhab Syafi'i ya butuh menjauh. Kau iki ingkertan apa? Ingkertan. Terus Ka'bah oh, dhisik pintune loro ning kene mbek ning kene. Dadi dhisik ku penak ora kudu presiden iso mlebu Ka'bah mergo pintu kene mbek kene. Terus sesuk wong Quraisy mulai beli jare Nabi keangkuhan Quraisy sing dadekno pintu sithik. khilu man sa'u wa ukhrifa akhraju man sa'u sing teng hadis Muslim. Jadi Ka'bah jadi ya. itu pangeran, pangeran ya unik. Mau ngerti Ka'bah mulyane ngono tapi dirubuh dan kabeh kuluman alih fan wa yabqa wajhu rabbika jadi Nabi pas umur 36 itu Ka'bah rubuh yang mergo apa? Banjir. Akhir era Umar, Umar kan wong modern. Akhirnya gunung dirubuh. Bagian no tiga iri. Jadi pas Umar itu maju. Mereka mau selagi Ka'bah bentuknya di cekungan pasti setiap tahun atau musim banjir kena. Nah wes akhirnya tiga no tiga no iki kasih cara saya cekungan itu kamane iku lho gunung ana sing dibur cara saya kayak nafak nafak berburu dan banjir itu teralihkan apa teralihkan karena yang pinggir kabel di sana jadi jabal umar lah wahabi ku ya ana apike wahabi ana apike misalnya contoh kowe ra cocok ana apike Nanti saya ikut desain Ka'bah itu yang cekungan. Jadi masjid masjid Mekah itu ini terus Ka'bah tetap medun. Siapapun yang mau tawaf mesti medun. Ya kerasa tuh biar pas tawaf mesti medun. Mereka udah ngeleng-ngeleng, nah itu nih cekungan, apa? Cekungan. Mereka biwadin, wairi di jalin. Mulanya Ka'bah oleh Quran di sana ini askan tuh ning duriyati biwadin. Mereka biasa ning ceku, cekungan. Mulanya mana nih wadin itu lembah. Jadi di Ka'bah posisi ning cekungan, bukan lembah. Iku Wahabi biasa iki dielingno Jadi kabeh. Ya ono apike Wahabi meskipun desainnya modern tetap agar apa yang orang kabeh iku medun. Tapi seram mungkin banjir karena ini bangunan tinggi semua. Cuma ning jero Ka'bah medun. Kanggo di dhisik diwatin, apa? Diwatin. Saya urop wae cuma. Mulane ono zam-zam yo ana masuk akal itu pangeran senajan to kabeh bukti kudroy Allah jam-jam ana aso akale namun karena memang kenapa di situ ada sumber memang ini cekungan ter, terdalam apa logikanya secara ilmu geologi kan semua air dari atas itu kan menuju ke paling bawah lah memang Ka'bah itu di cekungan ter bawah makanya di situ akumulasi sum, sumber nah, terus di situ ada zam-zam itu pangeran. Jadi pangeran juga mujizat, tapi tetap Allah ngekei kesempatan akal ngerti asal usul mujizat. Iya. Mereka mau memang ini cekungan, apa? Cekungan. Karena ya wajar cara akumulasinya banyak air. air. Meskipun tetap itu mujizat ya, karena nyatanya disedot gak pernah habis. Tapi tetap ono logika. Setiap Allah ngersakno sesuatu mesti iso dimuakkol, iso dinala. ini askan tuh dzurriyyati biwadi. Mulanya gara-gara cerita Ka'bah rubuh zaman dhisik mergo banjir. Coba bayang non, kepung gunung, paham ya? Terus di ini nengisong, ngisor. Watu nih ora watu. Cara saiki ngono, cara bebas bangun bocor, Tapi Kayak wesi ring piro, nah. Paham ya? Selesai kan? Selesai. Ya, di ring piro, pondasi ini biro kurang mantap dipaku apa? Bumi. Ya tapi kan rawleh ngono. Berarti kayak Nawafi ngubungi bendrat kan? <laughs> Enggak keren, orang orang hajarul jannah tapi hajarul ben bendrat. Terus semen gresik berarti fanta tuh lah semen. Paham? Ya? Susu ya kacau kan orang-orang sakral kan. Iya. waktu ini gak wane. Kulo ndak teng bolak-balik delok Ka'bah. Kulo tua aku dalu-dalu. Nanya tak Iya pancen aneh tuh. Eh, saya bandingkan dengan waktu-waktu seneng jabal lain itu ya gitu. Lu ya apa ya? Wes aneh lah. Pokoke gak sama dengan waktu-waktu seneng jabal. Jadi dan itu siapapun tahu terutama Said Abdul Muthalib tahu Akhirnya bareng rubuh digolek waktu yang yang itu memang yang waktunya kak bahwa waktunya kak. Ya akhirnya kan otomatis nyun sewu yang mesti gelem ra gelem mingker. Ya, itu yang disebut mama pakai materi awal ya kudu mingker terus wong kuras sih wis zaman dhisik wis tasawuf. Moh ketika proses wono dana besar, kuatire haram. Napa? haram. Mulane dawe ulama-ulama lifaktihim mimma lil halal. Kalau pembangunan ini lama kemudian ngentekno biaya takutnya kak ini dibiayai uang yang tidak uang halal. Jadi prosesnya ya orisinil, pembiayaannya juga harus orisinil. Ya, akhirnya jadi keingkret. Nah, ketika diingkret ini jadi masail fikih ya. Apa jadi masail apa fikih? Ya. Sing Imam Syafi'i fanatik sejarah sehingga dari beliau, tawaf yang mau bunyi Ka'bah, ora oleh tawaf di atas kata Padahal dia nak kemepetan itu potensi di atas Ka'bah. Nah, Mbah Mun sering kan zaman kalau ngaji nanti saat ini saya sering ngadeng. karena kalau suwun di benjene anak sitek kira haji, anak ya tawaf itu rondo ngatur sidik dan saya mujma' mujma'. Apa ben saya mujma. Tapi nak sampean ke nak ono wong tua mepet Ka'bah ya oleh wae ya dia mati, madzhab ya napa. Tapi kita sebagai ahli ilmi sing untuk sanad sing guru-guru untuk ngeten iki murni min aini maqala syekhuna. Tidak ada yang saya mafhum min aini maqala syekhuna. Itu untuk dan bener-bener tawaf noafi kak, kenapa? Noafi kak. Karena kan jenenge tawaf kan ini misalnya kita, kitab, sing jenenge mubeng ya ini jenenge mubeng ngubungi kita Misalnya ono wong ning kene jenenge ngunggahi kita apa ngubungi kita? Ngunggahi kitab. Oh, kita. artinya kalau mepet rene iku ning sandarwane Ka'bah, paham? Berarti ya? kowe di atas di atas Ka'bah. Mulane kan berkali-kali ngene hindari kamu di atas sandarwane apa? Di atas sandarwane kira-kira ya pondasi. Karena sampe takok, tapi saya kira ketok Gus. Itu kan karena desain sekarang, tapi potensinya itu memang iya. Lo bolak-balik matur. Gladak ibu, gladak lonceng, ya eling betul. Kalau gue eling dek cilik gue nak jagungan di pinggir geladak itu iso. Gue kunani gue nangger pondasi gue luwe melubar timbang bangunan. Saya ingin pos gue, kan, saya ingin kan podo. Karena saya ingin ring, misalnya kan cair, cor. Terus tembok munggah itu podo be cor. Nah di sini kan gak pondasi gue sak mini. Terus tembok nguplik neng teng. Nah. Berarti nih, gue cek kena gue, paham ya? Cara pondasi gue. Lah tentu kak, kan pondasinya masih seperti ini. Berarti pondasi terus Ka'bah munggah. Berarti di sini kan wajib pondasi Ka'bah. Ya iku kan terlalu mepet berarti numpak Ka'bah. Paham ya, tapi ya rasa luhur ya, iku cerita ilmu. Ya cerita. Nah sudah, lah Nabi sering terus ngendikan begitu. Rawi ini wais, Sinten? Aisyah. Tapi ben sejarah kata. Singkat cerita, Nabi menghentikan ngono-ngono. Sah munggo aku kok orang mari di gunjingan ya andekan nganti gak jadi fitnah sah kak itu tak rubah mana ben persis kok zaman Nabi Sayyidah Aisyah nyuwun sewu ya ya Sayyidah Aisyah masuk pun hebat yang menuso singkat cerita cerita neng ponak-ponak iku neng Abdul bin Zubair itu, Abdul bin Abdullah bin Zubair itu ibu jenis Asma Asma itu Mbak Yunis itu, Aisyah cerita neng pona ane, Abdul bin Zubair yang jenenge diceritani gulike dawuhe Nabi, ini lagi presiden. ini mengklaim diri sebagai presiden. Sebagai presiden meskipun nggak diakui Yazid bin Muawiyah. Oh, iya. Wes. Bangun baik ini dirubah. Jadi Ka'bah itu dirubah no sing amdan ya itu Abdul bin Zubair. Ka'bah dirubah Ka'bah. Mergo kepengen sesuai konsep konsep sing diangen-angeno Kanjeng Nabi. Paham? Nah, Nabi Kanjeng Nabi sempat nglampahi sing diangen-angeno Kanjeng Nabi. Dadi takok cara Jawa. Bulik persisnya dawe Nabi ini ngene-ngene ber jadi Kak Bam sini nganti dok ini. Oke, ini presiden Rubon. Pasti Rubon orang Mekah itu eling asabul. Kau itu orang Mekah itu rano sing ngawis, rano sing Jangan-jangan Abdul bin Jubair kau Abraham. Itu melayu kak, Mekah itu pun sepi. Abdul bin Jubair yakin hadis itu sokai. Cara jawabannya itu hadis ah, sokai. Zaman itu rasa di tasnya Albani ya, pokoknya Abdul bin Jubair yakin hadis itu sokai. Albani rumur ya, berapa? yakin hadis itu. Akhirnya beberapa orang yang yakin hadis itu wani ngewangi Abdul bin Zubair. Ngewangi rubah nono Kata. Wong Mekah ini kuat, delok kondur kuwi. Buar nganti Ka'bah rubuh gampangane. Gak ana azab ya ora ana burung ababil. <laughs> Akhirnya melok ngewangi kabe ternyata bener. orang ono azab. Apa? Ora ana. Akhirnya dibangun. Bangun dadi. Dadi barang jadi normal kabeh. Terus dia amin sholat nih kono itu itikaf nih kono. Wala wale zaman akhirnya barang perang kalah. Dia ini dibata ini Yusuf Hajat bin Yusuf Sinten Hajat bin Yusuf. Yang panglima perangi Sinten Yazid. Ya wes, Warang kalah. Yazid ya Sofia. Yang berbau Abdul bin Zubair hilangkan, kembalikan lagi. Engkau orang aku nggak gue Ka'bah tipe edin. Akhirnya bongkar mana? Diingkrat mana? Jadi ingkertan sing kedua ingkertane hajat no. Sing saiki, paham ya. Iya. Tapi ya balik asal, tapi asal sampai ora asal, apa? Asal ora asal. Nah, iya, iya, ya, pasire wis. Wera Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wong pinter. Ora ana wong cerdas kok Imam Syafi'i. Wes cerdas dekne wong kuras, mergo turunan muthalib. Kodo ning Imam Malik. Hadis ini sahih orisinal. Kita harus cara saiki bergerak ngubah Ka'bah meneh koyo Abdul bin Zubair. Ngamuk Imam Malik itu geman dadekno Ka'bah matjaron dari mulut, jadi gagah gagah tiap kau kepen rubah. Wes keliru lah gak oleh Ka'bah go dolanan. Terus Imam Syafi'i nggih derek. jadi <laughs> satu-satunya cerita Imam Safi itu karena Imam Malik termasuk itu. ini kita yang kowe. nah hadis iso kita harus bergerak. Bergerak. Dari Imam Safi kalau lagi cek semangat demo itu. Ya, apa? Demo. Dulu demo dua. misalnya. <laughs> Salih Imam Syafi'i jadi termasuk sejarah e, peristiwa di mana Imam Syafi'i dibuka Imam Malik. Ya bener aku saiki kuoso. Maksudnya Imam Malik sudah keren. Artinya beliau seorang ulama yang didengar fatwanya oleh Abdul Malik bin Marwan. Nah, dia kan e, apa, waliul Madinah berarti. Sebab hasil Imam Malik pasti keren. Jadi cara saya ini dia ulama top yang pasti didengar apa? Pasti nah, didengar. Imam Syafi'i usul. Imam Malik ngendikan ojo oh, seratus. Kok akhirnya kabel jadi mal salah tuh ikut dolanan rojo-rojo. Tiap rojo gedeng rojo sebelumnya merubah apa sing dilakoni rojo itu. Tapi Ka'bah jadi objek. Ketika kemana cara orde baru nu sing berbau orde lama dihilangkan. Paham ya? Iya. Barang Pak Harto kalah sing kuasa Mega sing berbau Pak Harto misalnya dihilangkan. Iyalah nak terima bangun ratan rapopo iki Ka'bah nol nah, dari Imam Malik iki Ka'bah. Napa? Ka'bah. Ya Imam Syafi'i ngendikan dia pun ngoten samina wae. Tetapi Mas Syafi'i tetap fatwa besar-besaran nak wong tawaf kan menjawab paham ini apa iya. menjawab nah, jadi terus masyur bantah-bantah Imam Akhirnya Imam Syafi'i gak apa Ka'bah fisik seperti itu nggak apa-apa tapi beliau fatwa supaya menjauhi sadar kan apa menjauhi sadar Imam Malik guyu guyu. Lah ya, ngono ra luwe apik. Maksudnya maksudnya kayak wong alim ora usah mikir rubah gak bela ngono ra apik. Maksudnya ngono apik. Ya ngono ae maksudnya apa? Gak usah dirubah tapi secara ilmu ngono. Ngono ae dari Malik. Ya tahu senen ini ya. Imam Malik kan rapati kures, jadi ada tenang ah. ya. Rapati di Rosso BKP. Imam Safi kan kures. Hmm. Artinya kures kan tidak bangunan baku ya. Kan apa? Nah kowe barang kan tenang ya kan. Gak dihubungan apa-apa. Ya. Mbak Ka'bah. Ini oke tadi kau jual nyalahin Imam Syafi'i, beliau tuh kures asli orisinil loh. Orisinil. Orisinil. Jarang ulama sih eh, di daerah kures asli kata Imam Syafi'i. Pada apa hanya Imam Syafi'i. Aku mutolib, benar-benar mutolib. Karena ketika Imam Nawawi ditanya, anda sealim hadis itu kenapa ada ikut Imam Malik yang ahli hadis? Kenapa ada ikut eh, Ahmad bin Hanbal yang ahli hadis? Alasannya kan di Anna aku resiyah Waqat qala Rasulullah al Imam min Quraisy. Paham maksud? Di Anna Aku resiyah Waqat qala Rasulullah al Imam min Quraisy. Ini fanatik Imam Nawawi bin Sinan. Imam Malik tenang aja. Ya ora pati kuras. Apa rubah ngono. Menang ae sih. di Imam Syafi'i, bareng sule kok tok dindi rubahno barang ngamuk. Ngamuk. Ngamuk itu yo ya wedi Imam Syafi'i. Eh, ada kalau suwon yang benar ditegur jenal umroh, ya boleh, nak toa, itu agak. Iya. Tapi ojo omong nona itu syarat. Yes dilakoni nilai sebagai sanat kita ansehin ansehin ansehin ila rasulillah. Ya hanya sebagai sebagai tapi kita tetap ngesano tawaful awam sing nopo kurbel kak hmm. Iki gue ya disano Imam Malik, disano Abu Hani. Cuma kita secara ahli ini dari Imam Syafi'i lah. Memang kabeh ngalami apa perlu? Perlu. Idalika krona arah iki kanat po kak bayu Islam markazal wahdah. Iku jadi markase persatuan ala Arabia. Wa sayyaru hal Islam landa dadi ana hae Islam Islam bihada tawajuh kelawan ikilah madhab Ka'bah didadekno wahdatan Islamiyah ing persatuan is Islam. Wa fi dzalika tanwihun uti penghormatan wa tasyrifun lil Arab lan kemuliaan lil Arab itu wa tasyrifun lan berantakno. Apa maknane bahasa Indonesia ya? Bronto rindu banget lho. Rindu banget. Pokoknya taswik rindu banget. Apa jenenge apa taswik syauqan. Atau cerita nih, cerita nih tiba-tiba toroban wahanat wasyauqan toroban itu seneng sing banget nanti nganti antibaan itu rontok juga kok kangkang itu storoban oh <laughs> tapi mergo apa paham pokoknya ibu pokoke di wis aja nabi yang apik tidak sarap sidik-sidik aja nemen-nemen gue stres <laughs> tapi itu sebenernya gue storoban apa? storoban storoban itu ono gerakan fisik sing banget isek banget bron bron Ane tanda la ilaha illallah wis ning dinggon ya gedhek perkara deh kok ana toroban. Nah, uang anggar rindu banget ono kita gedhek Bareng karena uang di luar sana dianggap bid'ah. Apa? Wong mangkola lele, ilaha kolal jannah kok dadi man haroka iku piye hadis sebar saiki. Jenenge wong rindu ya ana gedhe-gedhe. Lah timbang nganteng bareng didelok jebule turu. <laughs> Repot misong saiki sing nganteng turu, sing gedhe-gedhe bid'ah. Loro-loro sak menasir. Lah kula ora melo-melo ben Ben kegiatan wong-wong cepet ben duwe apa? Kegiatan. Nah, kene sing waras ya semenang. Ini wis atakwa hauna. Makomku wis at-taqwa hauna. Wa yushiru ila sadri salah sana wa mar. Nah, kowe kesunatannya kita wis bener. nah takok iki kenapa kita kita hati sih toroban wa hanat apa? Toroban wa hanat. Wa Syukur dan brontole sing di Makkah maring ke Mekah. Allah dikang kanan kang ono po Mekah zaman iku iku tahta setorotil wataniyin sangi sore kekuasaan tiang-tiang wasan Mulane las apa las ta'alihim bin soitir itu diharokati sin apa? mereka sorok bahasa Arab sing maknane kekuasaan iku sin. Tapi secara sanat kita moto sot. Ya secara sanat kita moto sot. Sanat kita lo asim kan macamnya sot. tetap las tali himpi soy secara sanat. Tapi Imam Asim jawab ya pere so nak secara bahasa Arab nganggu sin. melani ditulis sot tapi tiga i. Sin. Mergo maknane saya taruh melani Mulane saya saya Muhammad tulis nganggu nganggo sin, jadi bahasa Arab menguasai dong Sin. Tak kanat tahta Saitoro til watani ya, nopo? Saitoro maknane mana kekuasaan. kekuasaan. Terus isim fa'ile ya, musai Tapi kita sanate secara kiroah loh. bisa. Sanat kiroah loh ya. Tapi ya secara sapa ada yang baca sin. Si jasin sin berarti alal asli nopo? Alal nah, asli. Terus niki tahta saitoro til watani kekuasaan itu yang yang yang wasani. Watat kanat terus sejarah hal Islam watat hiru ka'batillah atau fiteng wa fi wihun watas wa watas hiru tathiru ka'batillah lan ceno kak fe ya alati kang amaru kang tipe umiru ya kang diperintah sopong ake umiru mohon ya Allah tikang umiru kang dan perintah sapa ayah ayat tabiluha ento madep sopongake ngake ha ing Ka'bah wa ya te Ka'bah zaman iku mamluatun den kebai simi aten kelan telung atus wasiti nasonaman dan suwida jadi wong kuras wis maju gawe jadi wong Quraisy nih kak, Ka'bah, mereka itu kan dua pangeran kok berhala-berhala. Tapi pangerane bin Barokah kudu parek bin Barokah, rupa-rupane kak. Jadi lucu wong Quraisy yo ya lucu. Diarani goblok ku percaya Barokah. Diarani pinter wong pangeran kok butuh Barokah. Berhala itu orang kafir pangeran. bin pangeran pangerane barokah ditakok pinggire Ka'bah. Ditakok pinggire Ka'bah, mergo Ka'bah iku baru barokah. Akhire pinggire Ka'bah ana 300 wita bro. Wong Quraisy pinter, sing pikire Ka'bah iku ora oleh ngliwati jumlah hari tahun. Jadi mau 300 sithik. Mau nak protol itu ya bikin Ya jadi lucu kan. Pangeran butuh barokah apa? Pangeran butuh barokah. Lah wong wong barang barani goblok ya ora iso. Nyatane ora ditakokne Borobudur ditakokne Ka'bah. Mergo ngerti sing barokah iku Ka'bah. Iku sirine kena opo kanjeng Nabi ora oleh madhep Ka'bah. Mulane Dewi ulama-ulama pangeran itu tetep pangeran. terus kepinteran nanti mau pinter kepinter senajan tuh kak baik orisinil pertama problemnya saya ini orang berholo lah anak Nabi sholat madep Ka'bah zaman itu rak udah karo madep berholo kira-kira di dada hubal paham lah misalnya hubal terus ini dada terus kue sholat madep ngono kan tetap dari hubal oh boleh madep aku tau kan Nah, akhirnya Allah nyelamat no kekasih ra oleh madep madep Ka'bah sampai berholo berholo itu ilah ilah itu pangeran Lan nah, pangeran yo ya unik. Jadi ya hukum ya tetap hukum kudu samikna. Tapi tetap ana asal usul. Kena opo zaman itu 16 bulan kok ora oleh madhep Ka'bah. Kok Ka'bah mamlu'atun isalah sini aden wasitina. Jadi ya tetap sami wa atau nah tapi tetap pangeran itu kada alasan. Wa fi dzalika nazalat umuran apa ayatun ayat minha qaulu ta'ala qad nara taqalluba wajhika. Teman-teman ngerti ing sunta kalau bawa jika ing walak wali wajah sira. Pasti meripat siro sesama. Kau yang mendulok langit kau Muhammad aku yang ngerti. Kau kue rindu kak kawalan wal liana kaki belatan. Bakal tak adep nona kiblat yang buat senengi. Kawal di wajaka satrol masjidil. Mongko madep po siro wajaka. Madep no siro wajaka satrol masjidil. Haram yang arah masjid. Haram wahai makun tum kawal di aku. satrol. Bahkan kamu di mana saja aturan sholatnya harus madep kak. Nah, wahai sumakun tum. Lama kanu bimaka kanu mongko ana sapa Nabi sallallahu alaihi baitil maqdis. Jailina al-Ka'bah bainahum wa bainahu. Wa laman taqalu lil Madinah tamahaddat mongko dadi mliki apa jihadu Baitul Maqdis arah Baitul Maqdis. Idza yumkinu bil Madinah istiqbalul jihadan arah jihad. Maka ana fi dalika apa ta'lifun nyenengno lil Yahud bi istiqbali kiblat. Yahudi sempat seneng mergo apa? Oke berarti Nabi po, lakinil Yahud hasil jadi hasil apa al yaksu putus asa min imani ini sang imani Yahudi maka karena tak perlu berarti tadrijan sidik situ Fakat nazala kaulu taala fa yana mat walu fasama wajib wajib manusia kau tidak ayat istafi. Fakat nasawa etiradul Yahud eh, eng nentangi Yahudi ala tahwilil kiblah mamalan perkara aja bakang ya bisa apa Allah hum Yahudi di lan kama huwa ma'lumun fi nasil Quran. Ibu ya, Yahudi akhirnya bantah. Emang ya, apa? saya kulu sufa minanas ma wallahum anti lati mulati kanu alih terus pangeran jawab kau usah kecangkeman wetan kulon wekku ono oh, ono pangeran ya mau no alasan dari Yahudi kan kenapa Muhammad saya madhep Ka'bah nah dhisik wis sampai madep itu masjid pangeran jawabnya orang kok Iya iya lah rumah sampe wetan kulon wek sapa wekku terserah aku dari iku jenenge kulillahil masyriqu wal kual. wa min ad al badai badawi sing spontan darurat sing spontan min anal Ka'bah nama hiya jihad Ka'bah ora mu'ara wal mutawajjih ilahi bil qalbi haqiqate huwa Allah wahdah wal mutawajjih ilaihi te haqiqat sing diadepi bil qalbi huwa Allah wahdah wa lidzalika lam dirutatit ilaiha ma amaka nafiyya minal Lho saiki Ka'bah iku piye-piye arah hakikat sing kita adepi namung Allah. Allah. Wis ora masalah madhep Ka'bah sik beda maksud itu terserah pangeran. Tetep wong Islam pikirane madhep pengen. Wa man disampene wong tawajjah madhep sapa manil Ka'bah di maring Ka'bah nafsi ya kahanane Ka'bah tanpa melihat hakikate madhep Allah. Hmm. Wa abadalan nyembah sapa man ha ing Ka'bah ya bahwa wasaniun kafir. Berarti dekne wasani kafir. Jadi Dewi Said Muhammad senajan tau kowe madhep Ka'bah aja geman kowe niat madhep Ka'bah tetap niate al jailahi ilahi fil qalbi Allah. Kita madhep Ka'bah mergo perintah Allah. niat Ka'bah sebagai nafsul Ka'bah fa huwa wasaniyun kafir apa? Wasaniyun kafir. Wa min hadal ma'na sangi sisi kita famu fam sira makna takdil hajar aswad ing ngambuk hajar aswad di kang huwa kang diladi ku asarun bekas yang kang abadi min asarima. sangi bekas bekas perkara unsila kang diturunno apa ma Adam ma sertane Adam min jannati sangi swarga. Tunggale kowe ngabung Hajar Aswad. ibu yang mergo perintah Allah nggo ngenang sejarah Nabi Adam di mana dia batu sing turun ke swarga bareng Nabi Adam. Tapi falesa mengko ora ana pal muratu sing dikersakno Hajar Aswad kala banafin golek manfaat walal timasi khairin walal timasa khairin. falesa muradu biya tola banafin walal timasa khairin. Ya ora usah ngono, mbok anggap jimat, ambung mari suge ora usah ngono. Ngambung ya ngambung ae, ora usah ora usah biasa wae. Napa nak ngambung ya ngambung. Wah, oh, iya. iya, jadi lucu itu kon lugu ya. ora usah kok tolabanaf in walati masa oh, iya. wa inna ma huwa ikhtira. Mesti te ngambung ikhtira men bentuk penghur. penghormatan lima maring perkara iktaroma kang menghormati umma apa asar usara. Sarak menghormati Hajar Aswad ya sudah kita menghormati. Sarak kita rupane musari e kanjeng Nabi ngambung kita melo ngambung. Tapi ora usah dadekno kok Gunung Kawi, paham ya? Hmm. Ngambung Hajar Aswad mari suge. berarti fungsinya kok Gunung hmm. Kawi iku bahwa wasaniyun kafir. Dan <laughs> Muhammad juga keren gitu. Wong ngono niku wasaniyun kafir. Fal muslimu mongko wong Islam iku layal taji ora bakal golek sapa muslim. Iltija iku golek sing nganti ngungseng. Ya iki kono maknane yo apa yo jenenge dempes-dempes iltija lan lamal ja wa illa Nah, orang iya. ana gon dempesan, nggak ada tempat terakhir jenis malja napa? Malja. Malja. Fal muslimu ada orang Islam mulai tadi orang bakal dempes sopo muslim fi jalbi nafin. Ing dalam golek kemanfaatan audaf idurin atau golek apa nolak napa? Mandor, macam idurin atau dur islam ya. Mas dari pengkali ya. atau utawa napa? islam ini Illa li maulahu kecuali maring bendarane mukmin alladzi rupane maulahu khalaqahu kang gawe sopo maulahu ing mukmin wahdah. Wong mukmin senajan to gayane madhep Ka'bah, gayane madhep Hajar Aswad, gayane ziarah wali, tetep ning atine iku la yaltaju illa limau la. Napa tetep la yaltaju illa masih sawangane gowo jimat sing sitok aman sowan kiai dicucup diolak wali sing sitok golek kiai sing gondrong, sitok golek kiai sing pinggir segoro. Jadi boleh anak Khidir, boh, eh, sak uning-uning ini, gue ati onto kusuma, gue merah terima. Cek nih ning makome wali-wali nak utange akeh kabeh mukmin ku hakikate namung goleki penge. Nah cuma pangeran ra ros akhirnya anane patok cekel patok. <laughs> Anane hajar aswad cekel hajar aswad. anane jimat cekel jimat. Tapi tetep hakikat wong muslim taciu tajiu illa limaula. Lan ora sabuk sirik no, bro. Mergo hakikate ning atine namung layal taciu tajiu illa limaula. Wa illa kalau lamun atine ora ngono lam yakun muwahhidan. Muhammad ya tetap mengharap. Tapi nak ati nara ngono awas ke, berarti orang muwahidan. Oh, berarti wa illa eh, wa illam yakun fi qalbihi multajian ila Allah. Oh, eh, wa illam yakun fi qalbi napa multaji ila Iku lam yakun berarti orang ana iku muwahidan bertau. Jadi misalnya kayak ngamen gulek mirah lima wae, barang ketemu mirah lima wah iki semari suke. Wes mesti suke di mirah lima. Kafir berarti apa? Kafir. Tapi nak duwe terus didol di duwe akeh. Hmm jimatku tak dol. Berarti udah percaya jimat, tapi percaya dhuwit ya kafir padha. <laughs> Padha makhluk kan dhuwit itu makhluk. Ya kira percaya dhuwit to? Gak percaya. Nah, gak dhuwit berarti apa apa? <laughs> Gak siap to. Berarti ya setengah kafir, setengah Islam. <laughs> makhluk. hukum-hukum ora dihukumi pangeran. Wong ora jelas wae pangeran ora tersinggung. Wah bolak-balik mah. Wong nih rawaline pangeran salah-salah gak singgung Pangeran. Kalau setuju beko dia, karena Allah Nabi salah sidik kok ditegur pangeran. Kok Allah sangat peduli dengan Nabi. Ya mau ibarat kekasih pangeran, Allah sangi seneng itu orang nganceng nol kelambi salah. Mereka semuanya harus ideal, no? Ideal. Tapi nak kue barang siapa? jare iku jare sinten kok iya. Dadi nek ana pangeran negur nabi, wong ngono wae kok ditegur. Kok Allah sangat mencintai para nabi. Andikan dilakukan kita kita pasti tidak ditegur. Nanti sana kok itu mimpi bi hasanatil abror. Iya. Ya, Bu, maksudnya